Lalu kemudian Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala mulai memasuki pembahasan dan penjelasan tentang peristiwa perang Uhud. perang kedua terbesar yang terjadi di dalam al-Islam. Berkata al hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kathir rahimahullah ta'ala Faslun Fasal yashtamilu ala ghazwati Uhudin mukhtasarah Yang di dalamnya mencakup penjelasan secara ringkas tentang peristiwa perang Uhud. Wahia waqa'atun imtahanallahu fiha ibadahul mu'minin. Dan perang ini merupakan kejadian yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Azza wa Jalla memberi cobaan kepada hamba-hambanya kaum mukminin waqtabarahum dan menguji mereka wa mayyaza biha bainal muminin wal munafiqin dan dengannya Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang munafik dengan kaum mukminin oleh karena itu kejadian-kejadian yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan silih berganti. Kadang dimenangkan oleh kaum muslimin dan terkadang dimenangkan oleh orang-orang kafir. Wal aqibatu lil muttaqin. Namun akibat akhirnya akibat yang baik pasti akan kembali kepada kaum mukminin. Dan itulah yang disebutkan oleh Abu Sufyan ketika dia ditanya oleh Raja Herakl tentang peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Ketika itu Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir. Maka Herakl bertanya tentang peperangan yang terjadi, siapa yang memenangkannya? Kata Abu Sufyan, "Al-harbu sijal, nanalu minhu wa inalu minna." Peperangan itu silih berganti, kadang kami yang memenangkan, kadang dia yang memenangkan peperangan. Dan itu telah menjadi sunnatullah. Yang salah satu hikmahnya adalah menguji hamba-hambanya kaum mukminin. Mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang ada Dan demikian pula untuk membedakan siapa orang-orang yang benar keimanannya yang benar-benar berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala berjihad di jalan Allah dengan orang-orang yang mereka hanya menampakkan secara zahir namun di dalam hatinya menyimpan kekufuran seperti orang-orang munafik. Kalaulah seandainya setiap berperang dimenangkan oleh kaum muslimin maka tidak ada tamyiz. Tidak ada penyaringan. Tidak ada penyaringan. Oleh karena itu ini cobaan yang menimpa kaum mukminin. وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر yang demikian itu bahwa tatkala kaum Quraisy Ketika Allah Subhanahu wa taala telah membunuh pembesar-pembesar mereka dalam peristiwa perang Badar, wa usibu bi musibatin lam takun lahum fi hisab. Dan mereka mendapatkan musibah yang sebelumnya tidak tergambarkan oleh mereka bahwa mereka akan mendapatkan penderitaan yang luar biasa beratnya. Sampai tokoh-tokoh orang-orang kafir Quraisy mereka berjatuhan di tanah Badar. Wara'as fihim Abu Sufyan ibn Harb li'adami akabirhim. Akhirnya yang menjadi pemimpin kaum Quraisy Abu Sufyan bin Harb karena tidak adanya pembesar-pembesar dari kalangan Quraisy وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق dan telah disebutkan sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya mereka datang ke pinggir kota Madinah dalam peristiwa perang As-Sawiq yang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kedatangan mereka maka Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat mengejarnya namun mereka sudah berlari mereka sudah meninggalkan tempatnya. Ya, disebabkan karena beratnya bawaan yang mereka bawa, maka as-sawiq yang menjadi persediaan makanan mereka mereka buang di jalanan. Walam yanal ma fi nafsihi dan ketika itu Abu Sufyan belum mendapatkan apa yang diinginkan yang yang diinginkan oleh dirinya jadi dia belum mencapai keinginannya. Syara'a yujammi'u Quraisyan. Akhirnya dia pun mulai mengumpulkan kaum Quraisy. Wa yu'allibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ala al muslimin. Lalu kemudian menyatukan mereka untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin فجمع قريبا من ثلاثة آلاف من قريش والحلفاء والأحابيش dan pada akhirnya Abu Sufyan berhasil mengumpulkan kurang lebih 3000 orang yang terdiri dari bangsa Quraisy dan para sekutu-sekutunya demikian pula dari kalangan Al-Ahabish Al-Ahabish jamak dari Al-Hubshi Asalnya Hubsh itu bukit yang ada di bagian bawah Makkah. Orang-orang yang tinggal di sana disebut Ahabish Quraisy. Dan mereka dari kalangan Bani Al-Mustariq. Demikian pula Bani Al-Haun, Bani Bani Al-Haun Ibn Khuzaimah yang mereka dahulu berkumpul itu untuk memberi pertolongan kepada kaum Quraisy. Maka mereka pun disebut sebagai Ahabishu Quraisy. Nah ini dikumpulkan oleh Abu Sufyan sehingga terkumpullah kurang lebih 3.000 orang. Jadi jumlah yang sangat banyak. Waja'u ihim dan bahkan dalam peperangan itu mereka datang membawa istri-istri mereka. Lialla yafirru tujuannya agar mereka tidak melarikan diri. Mereka tidak melarikan diri ya, dengan alasan rindu keluarga lalu kemudian balik. Maka sekalian dibawa, istri-istri mereka dibawa. Thumma aqbala bihim nahwal Madinah. Lalu kemudian berangkatlah Abu Sufyan bersama dengan 3000 pasukannya menuju Al-Madinah fanazala qariban min Jabal Uhud. lalu kemudian uh, singgahlah mereka dekat dari bukit Uhud di makanin yuqalu lahu Ainain mereka singgah di bukit Uhud di sebuah tempat yang disebut Ainain yang disebut Ainain dan di situ ada gundukan, ada bukit kecil yang dikenal dengan Jabal Al-Ainain. Yang akhirnya juga masyhur dengan penyebutan Jabalur Rumah. Bukit Ar-Rumah para pemanah. Dan disebutkannya nama Jabal Ainain dengan Jabal Rumah itu berdasarkan kejadian yang disebutkan dalam kisah ini di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan sebagian kaum muslimin dari para pemanah untuk tetap berada di bukit tersebut dan tidak meninggalkannya. Wadalika fi Syawal min as Dan ini terjadi di bulan Syawal dari tahun yang ketiga. Jadi tepat setahun setelah terjadinya peristiwa perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Di bagian akhir dari bulan Ramadan. Maka peristiwa perang Uhud terjadi di bulan Syawal. Dan disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq Beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaumal jum'ah hina shallal jum'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Jumat tatkala beliau mengerjakan salatul Jum'ah, fa asbaha bisy'bi min Uhud lalu kemudian beliau berada di bawah kaki bukit Uhud faltaqau yaumas sabti fi Nisf min Syawal dan mereka bertemu yakni terjadinya pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy itu di pertengahan bulan Syawal pada tahun yang ketiga. Lalu berkata Al-Hafidh rahimahullah taala wastasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Ini juga menunjukkan disyariatkannya bermusyawarah. Sampai pada permasalahan-permasalahan segenting apapun. Menyelesaikan dengan cara musyawarah itu lebih baik. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyabiruhum fil amr. Ajaklah mereka bermusyawarah dalam memutuskan satu perkara wa amruhum syura bainahum perkara di antara mereka adalah musyawarah di antara mereka maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya ayakhruju ilaihim am yamkuthu fil madinah apakah beliau keluar menghadapi mereka yakni mendatangi Uhud karena Uhud ini sudah tidak begitu jauh dari dari kota Madinah atau dari masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih 5 kilo dari masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, maka Nabi Alaihissalam bertanya kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah kita melayani mereka sampai mereka datang ke Madinah, atau kita yang keluar? Kita yang keluar dari Madinah untuk menghadapi mereka. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم maka sekelompok dari para sahabat dan mereka orang-orang yang mulia dari kalangan para sahabat itu bersegera menyampaikan pendapatnya dan mereka ini para sahabat yang mulia yang tidak sempat mengikuti perang Badar yang tidak sempat mengikuti perang Badar. Maka mereka segera memberi isyarat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar. Kita keluar, hadapi mereka. Ini yani tidak menunggu hingga orang-orang kafir masuk ke kota Madinah, tapi kaum muslimin yang keluar menghadapi mereka. Ini menunjukkan karena semangatnya mereka untuk segera ikut mendapat bagian dalam peperangan, dalam jihad fi sabilillah disebabkan karena mereka tidak mengikuti peristiwa perang Badar yang membuat mereka bersedih. Yang membuat mereka bersedih. Di antara mereka adalah Anas ibn Nadhr, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam kisah yang masyhur yang menunjukkan kesedihannya dia disebabkan karena tidak mengikuti perang Badar. Maka dia pun berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila terjadi peperangan yang berikutnya la yarayannallahu ma asna' niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku perbuat dalam peperangan itu. Jadi para sahabat semangat untuk menghadapi. Wa alaihi sallallahu alaihi wasallam fi dan mereka mendesak Rasulullah alaihi Wasallam agar keluar. Wa ashar Abdullah ibn Ubay ibn Salul bil muqam fil Madinah. Sementara Abdullah bin Ubay tokoh munafik itu memberi isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal saja di Madinah. Jadi nggak usah keluar. Tapi kita nantikan saja kedatangan mereka. Wataba'ahu ala dhalika ba'du sahabah. Dan diikuti pendapat ini sebagian para sahabat. Yani dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela. Terlepas Abdullah bin Ubay sebagai seorang munafik yang tentu punya tujuan tersendiri menghindari untuk berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Namun di antara para sahabat tersendiri ada dua versi. Ada yang mengatakan kita datang, kita datangi mereka, kita yang keluar kota Madinah atau pendapat yang kedua mengatakan kita yang menantikan orang-orang kafir Quraisy datang ke Madinah. Fa'alaha ulaika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun memak, me, yakni mendesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal itu. Fanahadha wa dakhala baitah. Pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan beliau masuk ke rumahnya. la'matah dan beliau memakai la'mah. La'mah yang dimaksud la'mah la'matul harb yang alat-alat peperangan. Mencakup baju besinya, mencakup pedangnya, penutup kepalanya, persiapan perang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah itu bukannya untuk istirahat, untuk mengambil peralatan perang keluar. Sampai disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau dalam peristiwa perang Uhud menggunakan dua dua uh, baju perang. Dan ini termasuk di antara bentuk akhdul asbab, mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, yang diperbolehkan. Dan yang demikian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu telah ditakdirkan, memang betul akan tetapi mengambil sebab-sebab yang syar'i pun merupakan hal yang disyariatkan. Wa kharaja alaihim, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka para sahabat. Wa qad azmu ba'dhi ulaik. Nah, ketika Nabi keluar dalam kondisi beliau telah memakai pakaian perang menurun ya menurun uh, keinginan yang kuat yang ada pada sebagian mereka untuk keluar ya pada akhirnya mereka kasihan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya tadi mereka mengatakan kita jemput mereka kita datangi mereka jangan mereka yang masuk ke Madinah tapi kita yang keluar ah mereka ini akhirnya melemah Faqalu kata mereka ya Rasulullah in ahbabta an tabkutha fil Madinah faf'al. Wahai Rasulullah, kalau memang engkau senang tinggal di Madinah, biarkan mereka yang datang, nah, lakukan saja. Kalau memang ini keinginanmu. maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan ma linabiyyin idza labisa la'matahu ayyad'aha hatta yuqatil tidak sepantasnya bagi seorang nabi apabila dia telah memakai alat perangnya untuk melepaskannya kembali hingga dia berperang hingga dia berperang maka ini menunjukkan Keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukannya beliau seorang nabi tinggal di belakang, bukannya beliau karena seorang pemimpin memimpin dari belakang, mengontrol tidak. Beliau sendiri yang terjun dalam medan pertempuran. Beliau berperang bersama dengan para sahabat ridwanullahi Alaihi ajma'in. Kedudukan beliau sebagai Rasulullah alaihi salatu wassalam dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau alaihi salatu wassalam bahwa Allah menjaganya, Allah memeliharanya. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang memelihara kamu dari manusia. Orang-orang kafir tidak mampu membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Hal itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian tetap mengambil sebab-sebab adalah merupakan hal yang disyariatkan dan itu bagian dari bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah Subhanahu wa taala yang mencukupinya yang memeliharanya maka ini menunjukkan batilnya keyakinan sebagian ahlul bid'ah dari kalangan sufiyah yang menghilangkan akhdul asbab kata yang mengambil sebab itu menghilangkan tawakal seorang justru itu adalah merupakan bentuk kesempurnaan seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah alaihi salatu akan keluar berperang bukannya beliau mengatakan oh, saya kan seorang nabi ngapain pakai baju perang ngapain bawa pedang tinggal gini-gini aja sudah mati-mati semua <laughs> Hah? Tinggal disyaratkan, ya Allah bunuhin, ya Allah bunuhin, bunuhin. Bukankah malaikat turun? Tidak demikian. Tetap beliau mengambil sebab. Tetap beliau mengambil sebab karena itulah yang di yang diperintahkan, itulah yang disyariatkan. Lo لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar benar tawakal, Allah akan berikan rezeki kepada kalian seperti burung yang meninggalkan sarangnya dalam keadaan perut kosong kembali dalam keadaan perutnya telah berisi makanan. Dia meninggalkan sarangnya, mencari sebab maka segala sesuatu telah ditakdirkan, rezeki telah ditakdirkan, ajal telah ditakdirkan. Namun bukan berarti seorang tidak mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Tapi ya ikhwan sampai di sini insyaallah taala semoga beri manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.